Selamat siang Pak Leo Selamat siang Bu Mary Silakan. Ya Bu Mary kalau pendapat saya sih Indonesia belum bisa ya Kita lihat aja ya ekspornya sehari turun tarik naik Sahamnya juga ada mahal Lain dengan negara lain Luar negeri beda Sistemnya juga pemerintahnya juga Ketegasan pemerintah juga Hukumnya yang jelas gitu Indonesia belum bisa Untuk per, ke, eh, kemajuan belum bisa Punya waktu seperti itu Saham dua hari lagi jatuh lagi tuh Terima kasih Silahkan Ya, selamat siang Mbak. Ya. Oke, kalau saya sih secara pribadi setuju banget ya. Setuju aja kita punya satu waktu dari Sabang sampai Merauke kan bagus sekali jadi gak bikin ribet Nah di samping manfaat lainnya ya saya rasa bagus lah. Ya mudah-mudahan aja memang pemerintah bisa. Kalau saya, kalau pemerintah bisa ya saya senang sekali. Itu aja. Terima ya, kasih. Ya, terima kasih kembali. Aida selamat siang silakan. Iya, selamat siang Mbak. Iya Mbak, kalau saya sih setuju aja sih Mbak cuman ya yang dipertimbangkan itu sebenarnya ya cuman kalau ya di DKI yang pagi-pagi aja sih anak-anak sekolah jam 6 pagi kan itu maju jadinya ya belum ada matahari aja sih tapi kalau selain itu sih ya mbak ya ya kalau selain itu sih bagus lah jadi semuanya lebih apa lebih teratur untuk usaha juga untuk segalanya juga jauh lebih baik deh Ya. Terima kasih Pak Edgar. Pak Benedictus, silakan. Ya, thank you. Yeah, hello. Um, I'll say Indonesian, I speak English better, okay? So I think one-time system for the whole Indonesia is good for business. I don't know for any other reason, but for business is good, and I think for government it's also good. So let's do it. Okay. Thank you. ya, terima kasih. Pak Benediktus. Baik mitra bisnis, demikian uh, Businessman of untuk sesi kali ini. Kita cukupkan hingga di sini. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya dan... Halo Pak Leo. Eh, selamat sore Pak Gary. Ya, silakan Pak Leo. Ya, soal persamaan waktu ini, bisa atau tidak bisa, perlu atau tidak perlu, itu soal gampang. Mau dibuat dengan waktunya, tunggang balik juga gampang. Masalahnya, masalahnya yang disebut ini disebut datang, bikin negara ini jadi good. Dan pertahanan dua hari lagi jatuh deh. Terima kasih. Terima kasih Pak Aryo. Ada Pak Aryo, halo. Halo, selamat siang Pak. Ya, silakan Pak Aryo. Uh, menurut saya itu kayaknya lebih sulit Pak. Soalnya masalahnya Indonesia ini kan beradanya itu di sekitar Katulistiwa. Jadi jaraknya itu lebih panjang daripada misalnya di dekat kutub utara atau kutub selatan. Mungkin dari saya sekian. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Aryo. Halo Pak Komin. Ya, halo. Ya, silakan Pak. Ah, selamat siang. Silakan komentarnya. Saya, menurut saya sih nggak masalah ya. Waktu mau dirobak gimana juga, kalau memang demi kepentingannya bisa memajukan bisnis, ya saya rasa boleh-boleh saja. Karena kan antara Singapura dan Indonesia juga dekat. Ya, terima kasih, hanya itu aja. Ya, terima kasih Pak Komin.